Kita lanjutkan penjelasan beliau wa qawluhu dan sabda Rasulullah atau ucapan Rasulullah fayastakhbiru ahlus samawati ba'duhum ba'da maka penduduk langit sebagian mereka meminta berita kepada sebagian yang lainnya kata Syekh menyebutkan yas'alu ba'duhum ba'da sebagian bertanya kepada sebagian yang lain Malladhi qadahu Allahu wa malladhi qalahu jalla wa ala apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa qawluhu dan ucapan beliau hatta yablughal khabaru ahlas sama'id dunya hingga khabar itu berita tersebut sampai kepada penduduk langit dunia sampai kepada penduduk langit dunia As-sama'ud dunia hiyallati tali al-arda. Langit dunia adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Maka tatkala mereka berbincang membicarakan berita tersebut, para malaikat yang ada di langit dunia maka asyayatin para syaitan kemudian mencuri dengar dari berita tersebut mereka saling bertumpuk satu atas yang lainnya hingga sampai ke udara yang dekat dengan langit hingga mencapai udara yang dekat dengan langit. Yang dekat dengan langit dunia. Nah, mendekati atmosfer yang dekat dengan langit dunia. Mereka melakukan itu barakallahu fikum liyastami'u madza taqulu al malaikatu untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh para malaikat. Wa qawluhu dan ucapan Rasulullah fatakhtifu al-jinnus sam'a. Fayulqunahu ila awliyaihim. Maka para jin itu mencuri dengar berita tersebut lalu mereka sampaikan kepada wali-walinya para jin barakallahu ya. fikum berupaya untuk curi dengar berita langit yang beredar di kalangan para malaikat maka mereka pun dilempar dengan bintang dan mereka tidak mendapati apa yang mereka inginkan untuk mereka curi dengar kecuali hanya pada sebagian keadaan kecuali hanya pada sebagian keadaan. Syaitan terkadang bisa mencuri dengar satu kalimat dari pembicaraan para malaikat. Lalu kemudian ia sampaikan kepada walinya dari kalangan, dari kalangan Bani Adam. Ia sampaikan kepada walinya dari Bani Adam minal kahanah dari para dukun mereka menyampaikan berita tersebut kepada para para dukun. Karena memang para dukun itu mengambil berita dari para asyayatin, dari para syaitan. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223 Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepada kalian kepada siapakah syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Ia turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun mereka menyampaikan atau mereka menyiapkan pendengaran kepada para syaitan dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Maka barakallahu fikum kata Syekh, apabila syaitan bisa mendengar dari kalimat tersebut, maka ia berikan, ia sampaikan kepada para dukun dari kalangan Bani Adam Summal kahinu yakzibu ma'aha mi'ata kizbatin. Lalu bersamaan dengan satu berita yang didapatkan oleh para dukun tersebut dari syaitan yang menyampaikan berita kepadanya, ia sertakan bersama itu seratus kedustaan. Lalu ia menyampaikan hal itu kepada manusia, si dukun ini menyampaikan berita yang benar tersebut, satu kemudian disusupkan padanya seratus kedustaan. Ini bukanlah pembatasan sebenarnya, hanya sebagai bentuk mubalaghah, tentunya bisa lebih banyak lagi. Maka ia pun dipercaya dan dibenarkan oleh manusia setiap kali ia menyampaikan sesuatu. Disebabkan oleh satu kata, satu kalimat, naam yang didengarkan syaitan dari kalamnya para malaikat yang kemudian disampaikan kepada dia. Memang benar demikian, tapi ia bumbuhi padanya dan ia bubuhi padanya seratus kedustaan. Maka kata Syekh hafizahullah taala wa qauluhu fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwal haqqu. Maka apa yang mereka bawa sesuai dengan yang didengarkan maka itu memang kebenaran. Ia benar pada satu kalimat yang didengarkan oleh para syaitan walakinnahum yakrifuna wa yazidun tetapi mereka para dukun tersebut menambahkan atas ucapan yang ia dengarkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yakzibu ma'al kalimatil wahidati mi'ata kizbatin ia berdusta bersama dengan satu kalimat yang benar tersebut ia sertakan bersamanya seratus kedustaan. فيحدث bihan nasa fayusaddiqunahu fi kulli ما قال بسبب kalimatin wahidatin. lalu ia menyampaikan kepada manusia maka manusia pun membenarkan semua yang ia ucapkan karena sebab satu kalimat wa yaqbaluna minhu at-tis'a wa dan manusia pun menerima yang 99 kedustaan sekali benar tapi 99 kali dusta tidak benar tapi orang tetap mempercaya karena dulu yang dia sampaikan nyata terjadi demikian nyata terjadi barakallahu fikum mi'at fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka. Ana ulangi yang tadi sempat kita baca hadis ayatnya. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka para syaitan menyampaikan hasil pendengaran mereka sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة ولغيرهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة سبب رمي الشهب Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, telah menerangkan kepada para sahabat dan yang lain dari kaum muslimin sampai hari kiamat tentang sebab dilemparnya bintang atau dilemparkannya bintang yaitu bahwa tidak sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah bahwa jatuhnya meteor, jatuhnya bintang itu karena kematian seorang yang besar, yang mulia, yang terhormat atau kelahiran. Namun Sebenarnya itu terjadi disebabkan oleh upaya syaitan untuk mencuri dengar berita langit, maka mereka dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Zi'a'an qulubihim qalu mada qala rabbukum? Qalu al-haqqa wa al aliyul kabir. Hingga tatkala dihilangkan rasa takut dari hati mereka, dari hati para malaikat, mereka berkata, apa yang difirmankan Rabb kalian? Mereka mengatakan al-haq wa huwal aliyul kabir dan Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Sebagaimana hal ini akan datang dalam hadis An-Nawas Ibni Sam'an berikut ini. Jadi barakallahu fikum Hadis berikut ini akan menjelaskan hadis yang ke-29 yang akan kita bahas sebagai penjelasan dari barakallahu fikum ayat yang terdapat dalam surat Saba ke-23. Hadis yang ke-29 qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صاعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل أو يا جبرائيل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibrailu fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Khuzaimah wa Tabarani wa Ibnu Abi Hatim wal lafdzulah dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bila Allah hendak menyampaikan wahyu ketika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk mewahyukan suatu perintah atau suatu perkara takallama bil wahyi maka Allah berbicara dengan wahyu maka langit-langit pun bergoncang atau beliau berkata bergetar dengan getaran yang sangat kencang karena takut kepada Allah. Dan apabila penduduk langit mendengarkan wahyu tersebut, mereka pingsan. Atau dikatakan, mereka tersungkur bersujud kepada Allah. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Yang pertama kali siuman dari pingsan-pingsan tersebut adalah Jibril alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan wahyu yang Allah inginkan disampaikan kepada Jibril. Lalu kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap kali Jibril melewati langit dari tingkatan-tingkatan langit, maka malaikat dari penduduk langit tersebut bertanya kepadanya, "Madza qala rabbuna ya Jibrailu?" Apa yang difirmankan Rob kita, Tuhan kita wahai Jibrail? Jibril mengatakan al-haq. Allah mengatakan al-haq wa huwal aliyul kabir dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar maka mereka pun seluruhnya mengucapkan semisal yang dikatakan Jibril hingga Jibril pun sampai naam kepada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan wahyu tersebut. Diriwayatkan Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, al tabarani dan Ibnu Abi Hatim rahimahumullahu jami'an dan ini lafaz dari beliau. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala Qauluhu idza aradallahu." Ucapan Rasulullah apabila Allah berkehendak atau berkeinginan Kalimat ini di dalamnya terdapat penetapan al-iradah, keinginan atau kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan Rasulullah takallama bil wahyi. Allah berbicara dengan suatu wahyu. Di sini terdapat penetapan sifat al-kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah. dan kalimat akhadatis samawati minhu rajfatun aw qala ri'datun syadidah maka langit-langit pun bergoncang atau bergetar dengan goncangan dan getaran yang keras as-samawat langit-langit benda padat atau benda mati ia bergoncang dan bergetar karena takut kepada Allah. Dan karena mengagungkan kalamullah azza wa jalla. Subhanallah. Dan ucapan beliau sa'iqu yakni asabahum al-ghashi min haibatillah Jalla wa'ala. Mereka pingsan karena keagungan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana juga yang disebutkan di dalam firman Allah wa kharra Musa sa'iqa dan Musa pun jatuh pingsan tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada al-jabal, kepada gunung. Kemudian gunung tersebut hancur berkeping-keping. Hancur lebur. Musa jatuh pingsan, tersungkur ke tanah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa maka tatkala ia siuman minas sa'qi dari pingsan qala subhanaka beliau alaihi salam mengatakan maha suci engkau ya Allah wa kadzalikal malaikatu demikian pula kata Syekh hafizahullah para malaikat idza uzilal faza'u alladhi asaba qulubahum ketika telah dihilangkan rasa takut yang menimpa yang mengenai hati mereka yang tertanam dalam hati mereka akhadhu yunaduna jibril wa yasalunahu mereka pun memanggil Jibril dan bertanya kepadanya ketika mereka telah siuman dan rasa takut telah hilang atau dihilangkan dari hati dari hati mereka. Ucapan Rasulullah fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibrailu maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril karena beliau adalah kepercayaan yang membawa wahyu والسفير بين الله عز وجل وبين رسله بالوحي Jibril adalah duta utusan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Dan Jibril adalah asyraful malaikah, malaikat yang paling mulia. Sammahullahu aminan. Allah memberinya nama dengan amin, kepercayaan. Faqala Allah katakan nazala bihir ruhul amin. Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang ditanamkan ke dalam hatimu, yang diajarkan kepadamu dan merasuk dalam kolbumu. Wahai Muhammad, untuk engkau menjadi seorang pemberi peringatan. Fajibrilu alaihi salam muwakkalun bil wahyi, maka Jibril adalah malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu dan ini menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan Jibril alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu dan ucapan Rasulullah fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berbicara kepada Jibril menyampaikan wahyu yang Allah inginkan. Di sini kalimat ini fihi isbat sifatil kalam lillah azza wa jalla terdapat penetapan sifat berbicara bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Jibril menyampaikan wahyu yang akan disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada salah satu dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan untuk disampaikan kepada nabi siapa yang Allah perintahkan untuk disampaikan wahyu kepadanya. Wa qawluhu dan ucapan Rasulullah thumma yamurru Jibrailu 'alal malaikati kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibrailu kemudian Jibril melewati para malaikat setiap kali ia melewati langit maka malaikat penghuni langit tersebut bertanya kepadanya apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril. Maka di sini kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah terdapat sebuah penjelasan, keterangan, faidah tentang ihtimam para malaikat terhadap kalamullah. Tentang kesungguhan dan keseriusan para malaikat terhadap kalamullah. Dan di sini pula pada kalimat ini terdapat fadilah dan keutamaan Jibril di mana dialah yang membawa wahyu Allah. Ia dikhususkan dengan tugas tersebut dari semua malaikat yang ada hingga atau sampai-sampai para malaikat bertanya kepadanya soal al-muta'allim lil alim dengan pertanyaan seorang pelajar kepada seorang alim, seorang murid ya seorang yang tidak tahu ingin bertanya kepada yang tahu. Maka di sini menunjukkan tentang betapa besarnya pula ihtimam para malaikat ketika mereka bertanya kepada Jibril alaihi salam. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wa qawluhu dan ucapan Rasulullah. Fayaqulu maka Jibril berkata qala al-haqqa wa huwa al-aliyul kabir. Allah mengucapkan al-haq dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Yaqulu Jibrilu ba'dama sa'alahu al-malaikatu Jibril berkata setelah malaikat bertanya kepadanya para malaikat yang lain, "Madza qala rabbuna ya Jibrailu?" Para malaikat-malaikat tadi bertanya, "Apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril Fayujibuhum, maka Jibril memberi jawaban, fayaqul ia mengatakan, "Qalal haqqa wa huwal aliyul kabir." Allah mengatakan al-haq. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibrailu. Maka mereka pun seluruhnya mengucapkan semisal yang diucapkan Jibrail. Yaitu kalimat qala al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Dan di sini sekali lagi terdapat penetapan sifat al-kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya kalamullah adalah kalam yang hak, yang benar, tidak disusupi oleh kebatilan sedikit pun. Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 42, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Al-Quran itu tidak didatangi, tidak disusupi oleh kebatilan dari depan dan tidak pula dari belakang diturunkan dari zat yang maha bijak lagi maha terpuji. Qauluhu ucapan beliau kata Syekh fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril ay qalu kulluhum seluruh mereka berkata qala al-haqqa wa huwal aliyul kabir demikian ucapan malaikat-malaikat tadi menirukan ucapan Jibril alaihissalam. Maka ini barakallahu fikum adalah tafsir dari ayat hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul alhaq Ketika dihilangkan rasa takut dari hati mereka. Naam Ketika dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, "Mada qala rabbukum?" Apa yang difirmankan Rabb kalian? Qalul haq. Ay qalu qalallahul hak. haq. Mereka mengatakan bahwa Allah berucap yang hak. Kemudian barakallahu fikum ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu azza wa jalla ayyantahi Jibril ila ma amarahullah min tablighir rusul. Sampailah Jibril kepada objek yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepadanya wahyu. Naam kepada para rasul untuk disampaikan kepada para rasul. Karena memang Jibril adalah penghubung dan perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi Masya Allah. Katakanlah, "Man kana aduwwan li Jibril," barang siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika idznillah. Maka sesungguhnya Jibril menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu. Mengajarkannya kepadamu. Masuk dalam relung hatimu. Biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang memusuhi Jibril. Mereka orang yang memusuhi Jibril. Mereka pernah mengatakan kepada Rasulullah, kalau seandainya yang datang kepada engkau wahai Muhammad bukan Jibril, niscaya kami akan beriman kepadamu. Karena Jibril adalah musuh kami. Masya Allah. Orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, seandainya yang datang kepada engkau bukan Jibril, kami akan beriman kepadamu karena Jibril adalah musuh kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang kita baca tadi. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika البقرة Al-Baqarah ayat 97. Maka fahadal Qur'anu ليس min كلام Jibril. Al-Quran itu bukan ucapannya Jibril. Ia adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, pada ayat yang ke-98 dari surah, surah Al-Baqarah, "Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya, para malaikatnya serta para rasulnya dan menjadi musuh Jibril, Jibril, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang kafir. Demikian ucapannya orang-orang Yahudi yang mereka katakan bahwa Jibril alaihi salam adalah musuh mereka. Namun ternyata di sana kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala ada at-tawaif ad dallah al-munharifa. Ada sekte kelompok yang sesat dan menyimpang yang ternyata mengatakan sebagaimana ucapannya orang-orang Yahudi. Yang mereka berucap sebagaimana ucapannya orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Mereka mengatakan inna Jibril khanar risalata. Jibril telah mengkhianati risalah. Harusnya risalah itu kerasulan itu, kenabian itu diberikan kepada Ali bin Abi Talib, tetapi ternyata ia memberikannya kepada Muhammad. Inilah ucapannya siapa? Orang-orang Syiah Rafidah yang mereka mengatakan bahwa Jibril telah berkhianat yang mestinya kenabian, kerasulan itu diberikan kepada Ali bin Abi Talib, ternyata ia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan khanal amin. Telah berkhianat al-amin. Bertolak belakang ucapan mereka. Al-amin yang terpercaya tapi mereka katakan berkhianat. Maka sungguh barakallahu fikum Allah semoga Allah menjelekkan mereka karena sebenarnya mereka itu adalah turunannya Yahudi yang memang Syiah Rafidah adalah bentukan dari orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum fahadhihi maqalatul Yahud tamaman. Inilah ucapan orang-orang Yahudi persis dengan ucapannya orang-orang Rafidah.